hingga ayat ke-112. Surah Al-Anbiya diawali dari ayat 51 hingga ayat ke-112. Jadi terus berlanjut ya. Jadi terus. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemana Jakarta, hari ini untuk kelas C kita masih meneruskan surah At-Taghabun ya. Surah At-Taghabun kita sudah tahu asbabun nujul sebab-sebab turun ayat ini. Di antaranya adalah saat saat sang suami hendak pergi ke medan perang, sang istri uh, eh, menghalang-halangi gitu kan. Bukan menghalang-halangi barangkali dia memang perasaan manusia kan seperti itu. Saat ingin ditinggalkan, aduh gimana? Aa, gimana emas gitu ya. Saya ini seperti dengan siapa? Seperti itu. Sepertinya tidak percaya dengan adanya Allah kan. Untuk jihad bisa bila. Dan di surah At-Taghabun ini ayat pertama berbicara tentang bagaimana yang ada di langit dan di bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Memuji keagungan Allah. Allah Maha Kuasa, segala puji bagi Allah. Kemudian di ayat kedua, ketiga, hingga ayat ke-10 berbicara tentang orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir, Allah telah memberikan dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Boleh memilih, gitu kan. Kalau memilih kesesatan berarti neraka bagiannya. Kalau memilih jalan kebenaran, jannah, surga, tempat kembali. Dan saat dikumpulkan, saat ditampakkan eh, kesalahan-kesalahan yang ada di sanalah mana orang kafir, mana orang mukmin dan orang mukmin akan diampuni oleh Allah segala kesalahan-kesalahan yang adanya. Allah Robbi ya. Ini kemudian bagaimana songongnya sikap orang-orang kafir. Saya mau mau mengikuti Rasul, Nabi dan Rasulnya. Kalau seandainya Nabi dan Rasulnya bukan dari bangsaku, bukan dari manusia, kan begitu. Kemudian orang-orang kafir, mana mungkin sesuatu yang sudah hancur, lebur, bisa dibangkitkan kembali, bisa dikumpulkan kembali. Nah ini. Baik, kita akan meneruskan ayat yang ke-11. Nah ini tentang orang-orang yang beriman, gambaran-gambaran orang yang beriman. Bahwa diingatkan Eh, setiap ujian, musibah itu adalah seizin Allah, atas izin Allah. Dilihat ya terjemah perkatanya. Terjemah perkata halaman ke-114. Sud ke-10. Jadi dimiliki ya Ibu ya. Bapak silahkan inayahnya 30 juz. Nyicil boleh. Kita kita fokuskan ke juz ke-30 sama juz, eh, jilid ke-10 ini. Juz 28 dan 29. <clears throat> walaupun juz ke-1 juga penting itu surat Al-Baqarah nanti ya. Kita akan kaji. Baik, di halaman 114 bisa dilihat Bismillahirrahmanirrahim. Ma asa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak menimpa kepada seseorang dari suatu bencana kecuali dengan seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ini di garis bawah Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asoba. Ya, tidak menimpa. Mimusibah. Min dari musibah. Musibah atau bencana. Ila, Nah, kalau dibacanya ila. Ke. Kalau ila selain istisna pengecualian. Tetap uh, beda memang tulisan ila itu ya dengan ila beda tulisannya. Tapi saat orang ada yang membaca ila dibacanya ila itu sama seperti asyhadu alla ilaha illallah bukan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau illallah berarti tidak ada Tuhan kepada Allah jadi musyrik katanya. Syirik ya. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah di situ. Ya. Bukan ilallah, illallah. Ma asaba tidak menimpa apa min musibah dari musibah bencana yang terjadi illa biiznillah. Illa kecuali biiznillah dengan seizin Allah. Waman dan barang siapa. Waknya dan man siapa. Barang siapa yukmin beriman. Mereka beriman. Ini jamaah ya. Yukmin. Beriman kepada siapa? Billah. bi dengan. Allah. Allah tapi diartikan di sini kepada. Billahi huruf jar ya. Jar majrur. Ada bi jadi billahi. Nggak billahu. Kenapa? Karena huruf jar bi. Gitu ya. Ini. Surah at tagobun ya Bu ini Ini di puncak. Alhamdulillah ya. Nyimak dapat semuanya lah ya. Inayahnya dimiliki. Itu. Wih saya mau dari dulu inayah mah. Tapi di, jadi hiasan aja. Iya sama memang begitu ya. Jadi agak males membacanya Nah ini kebaikan itu memulainya susahnya. Tapi kalau sudah jalan terus. Kalau kejahatan mah mudah ya. Ada sesuatu apa gitu. Langsung datang. Coba aja. Kalau pengajian mah susah, gitu ya. harus diajak-ajak dulu. Ya, gitu. Padahal pintu masjid itu besar, tapi susah. <laughs> Tapi untuk pintu bioskop mah kecil aja, berjubel, ya, begitu ya. Nah ini. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi kalau lagi menterjemah mah idgomnya eh, enggak enggak disampaikan enggak apa-apa yang penting panjang pendeknya. Jadi tidak menimpa dari musibah atau bencana yang terjadi semua itu illa biiznillah dengan seizin Allah. Jadi buktinya Jakarta tahun yang lalu banjir, tahun ini kan enggak. Ya walaupun daerah tertentu tetap ya. Ini seizin Allah walaupun memang zaharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan gitu di bumi darapas pas bari wal bahri ya, di darat dan di bumi itu di darat dan di lautan semua karena sebab manusia, orang manusia yang tidak bertanggung jawab. Ekosistemnya dirusak. Akhirnya bencana terjadi di mana-mana. Kan? Ya, tapi semua juga kembali kepada Allah. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah dan barang siapa beriman billah kepada Allah, yahdi. Nah, dia dia di sini yahdi huwa ya. Domilnya kan huwa. Dia Allah akan memberi petunjuk qalbahu kepada hatinya, hatinya orang yang beriman tadi. Wallah dan Allah dikuli syai, dikuli dengan segala syai sesuatu ali maha mengetahui. Ya iyalah Allah maha mengetahui ya, maha segalanya. Wa Allah wa rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban atas Rasul kami hanyalah menyampaikan atau amanah saja dengan terang. Kan al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, tuh, yang memiliki ilmu adalah para penerus nabi, ya. Itu. Jadi kita hanya menyampaikan aja. Kalau sudah disampaikan double nggak mau dengar, nggak masalah bodoh. Yang penting kita sudah berdakwah, sudah mengajak dan menyampaikan. Itu walaupun nanti ada kriteria sama di zaman uh, Abu Bakar ya ada orang yang nggak berzakat diperangi gitu ada ada orang yang mengaku nabi Muhammad al-Kadzab diperangi gitu dibunuh ya ada ketentuan-ketentuannya itu ada aturan <laughs> mainnya wa'atiullah wa'dan ati'u taatlah ini jamak ya wa'ati Allah dan taatlah kepada Allah wa'ati Rasul dan taatlah kepada Rasul yang menandakan jamaknya waw alif fa in maka jika tawallaitum kamu berpaling fa innama maka fa nya maka innama sesungguhnya hanyalah ala rasulina atas rasul kami al balagh penyampaian al mubin yang terang yang nyata ayat 13-nya Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dialah Allah tiada rabb tiada tuhan kecuali dia Allah maka hendalah orang-orang yang beriman itu cukup saja bertak, hanya kepada Allah. Menggantungkan segalanya, harapan, ya, asa dan semuanya. Walaupun tawak, makna tawakal ini tidak diartikan sempit. Karena ada orang sahabat sholat kemudian untanya kata Nabi, kok untamu tidak diikat saya bertawakal kepada Allah. Itu bukan bertawakal, itu membujangkan Allah. Yang namanya tawakal, ikat dulu baru berserah diri pada Allah. Kunci dulu mobilnya, kunci dulu rumahnya, baru bertawakal pada Allah. Enggak lah, biarin aja rumah pergi saya tak nggak dikunci. Biarin aja saya bertawakal pada Allah. Itu bukan bertawakal. Gitu. Jadi mana tawakal ada usaha ikhtiar dulu. Masih di surat At-Taghabun, surah ke-64 ya. Ini juga... 28. Di ayat ke-13 Allah la ilaha illahu Allah Allah la ilah tiada ilah tiada Rabb tiada Tuhan illa kecuali huwa dia Allah wa 'alallah wanya dan ala atas atau kepada wa 'alallah dan kepada Allah atas atas Allah falyatawakkal fanya maka kalau adalah mati hendaklah itu ya penguat maka ya Allah Allah. La ilaha illallah. Tiada Rabb, tiada ilah kecuali dia Allah. Wa Allah dan hanya kepada Allah fal yatawakkal. Maka hendaklah bertawakal. Al-mu'minin orang-orang yang beriman. Al-mu'minun di sini ya. Fal yatawakkalil mu'minun. Itu. Jadi Allah Rabb kita, ilah kita, tiada Rabb, tidak ada ilah selain dia Allah. Ya. Dan kepadanya kita bertawakal. Orang-orang yang beriman seperti itu. Ya أيها amanu inna min azwajikum wa وأولادكم adu aduwa kalau dihentikan jadi mad iwad adu walakum jadi mad, jadi idgham bila gunnah adu walakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Tidak, eh, tidak aja jadi musuh. Maksud makna musuh di sini ngerintangin untuk berbuat baik. Udah jangan ini, ini udah ini sikat aja gitu kan. Jadi ngajak nggak gak beres gitu. Tapi bagaimana gambaran wanita-wanita solehah banyak kan ya. Putra-putra yang soleh, putra soleh dan soleh banyak. Tapi ini diingatkan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah pada mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu berhati lapang dan kamu mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzi wahai orang-orang yang beriman, amanu tuh. Ya ayyuhan nas wahai orang wahai manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman inna litaukid sesungguhnya inna min azwajikum inna ya tansibul isma wa tarfaul khabar kan inna min azwajikum sesungguhnya di antara istri-istrimu jama itu ya ini wa auladikum dan anak-anakmu aduwa ada yang jadi musuh lakum bagimu Fahzaruhum maka berhati-hatilah mereka kepada mereka. Fa maka fahzaruhum maka berhati-hatilah kepada mereka merekanya hum tuh. Wa in ta'fu dan jika kamu maafkan. Wa tasfahu dan kamu berhati lapang. Wa tawfiru dan kamu mengampuni. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa inna maka sesungguhnya fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghafur tuh sibul isma wa tarful khobar kan. Fa innallaha ghafurun, enggak apa innallahu. Kalau kana sebaliknya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghafur maha pengampun, rahim maha penyayang. Enggak ngerti kalau kita enggak ngerti asbabun nuzul dari surat ini dan tafsirnya. Ini maksudnya ini yang waktu suaminya akan pergi ke medan perang atau akan ikut berhijrah dengan Rasulullah dihalang-halangi sama istrinya sebetulnya bukan dihalang-halangi manusiawi tadinya namanya seorang istri eh, sang suami akan pergi ke medan perang, akan ke timur-timur dulu ya, atau akan ke Aceh atau kemana gitu. Aduh, ah, ah, aduh mas gimana? Anak-anaknya dua, anak-anaknya tiga, gimana aku gitu kan? Nah, karena ungkapan seperti itulah hati sang suami yang sudah bulat tekad ingin ikut dengan Rasulullah akhirnya nggak jadi ikut. Nah ini sementara yang ikut dengan Rasulullah berhijrah ke Madinah, mereka mm, memperdalam syariat Islam ini dan itu mereka sudah pintar. Saat itu sang suami merasa marah, kesal ingin ingin menghukum istri-istrinya gitu dan anaknya. Nah, turunlah ini. Nah, di sini uh, maka berhada eh, wa intafu dan jika kamu memaafkan wa tasfahu dan kamu uh, berhati lapang wa taghfiru dan kamu mengampuni fa innallah maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim maha pengampun maha penyayang gitu jadi memaafkan itu konteksnya konteks waktu dia akan pergi dihalang-halangi oleh istri anaknya ini gitu nah, mau saat sahabat-sahabat yang lain ilmunya sudah banyak karena belajar dengan Rasulullah di Madinah dia merasa tertinggal ma ingin marah dengan istri dan anaknya oh jangan turun ayat ini maafkan saja lah gitu kan Nah di ayat ke-15 surat At-Taghabun ini innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajarin azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian bagimu dan di sisi Allah lah pahala besar. Innama sesungguhnya hanyalah inna sesungguhnya mah hanyalah ya Sesungguhnya hanyalah amwalukum hartamu wa auladukum dan anak-anakmu fitnah ujian bagimu. Wallah dan Allah indahu di sisi Allah ada apa? Ada ajrun, ada pahala azim besar. Jadi enggak salah kalau mukti kalau kamu ranking pertama hadiahnya ini. Kalau ini hadiahnya ini, kalau ini begini, ini begini. Nggak salah Allah aja memberikan iming-iming dah ajrun azim. Kalau sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian. Kalau kamu bisa mengatasi semua itu, wallahi dan insya Allah ada pahala. Jangan jadi janganlah harta-hartamu eh, dan anak-anakmu membuat kamu condong untuk tidak berbuat baik. Membuat pengaruh sesuatu pengaruh akhirnya sesuatu yang sudah bulat tekad mau ngaji dari puncak ke Jakarta eh terganggu <laughs> enggak ya cukup konsisten niatnya gitu. Ajurun azim, ada pahala yang besar. Fattakullah fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kepada Allah ya, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan belanjakanlah di jalan kebaikan adalah baik bagimu. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mastata'tum, menurut kesanggupanmu. Ini orang, kenapa kok ada ayat seperti itu? Ini Ya itu tadi kalau kita nggak belajar asbabun nuzul, kemudian kita tidak belajar tafsir, nggak paham apa tujuannya di situ. Itu ini ternyata ada hubungannya dengan surah Al Imran ayat 102 itu. Bahwa di sana kan di, uh, ada ungkapan uh, bahwa kita di surat Al Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu. Ini pas turun ayat ini, para sahabat beribadahnya, uh, Masya Allah. Dalam tafsir Ibnu Kasir di halaman 332 dinyatakan, ini, uh, sehubungan dengan makna, Ittaqullaha qatuqatihi walatamutuna illa wa antum muslimun bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam bahwa ketika ayat ini diturunkan kaum muslimin beramal, dengan sekuat-kuatnya mereka terus-menerus mengerjakan kiam salat sunnah salat malam salat sunnah-sunnah lainnya hingga tumit kaki mereka bengkak dan kening mereka bernanah maka Allah menurunkan ayat ini untuk meringankan mereka kaum muslimin yaitu dengan firman fattaqullah mastata'tum maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu karena ada orang yang malam ibadah terus siangnya puasa terus kata Nabi ingat keluargamu juga punya hak jadi Islam itu tidak tidak mengharuskan ibadah itu harus sampai melupakan segalanya tidak demikian gitu ya Allah Rabbi harus ada keseimbangan di sini wasma'u wa ti'u yaitu jadilah kamu orang-orang yang tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadamu. Dan janganlah kamu menyimpang darinya baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Dan janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan jangan pula kamu ketinggalan dari apa yang diperintahkan olehnya kepadamu. Dan janganlah kamu mengerjakan apa yang dilarang olehnya. Kemudian kamu mengerjakan. Wanfiku khairli dan nafkahkanlah nafkah yang baik untukmu. Ini yakni berinfaklah, belanjakanlah dari sebagian harta yang Allah rezekikan kepadamu kepada kaum kerabat. Ini kaum kerabat dulu, baru orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan berbuat baiklah kamu kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Niscaya hal ini lebih baik bagi kalian buat kehidupan dunia dan kehidupan akhiratmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka menjadi keburukanlah bagimu dalam kehidupan dunia dan akhiratmu. Wa may yuqashukha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini tafsir ini ada hubungannya dengan ayat untuk untuk Allah Quran hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik nih. Jadi Masya Allah bahasanya. Menurut Pak Quraish Shihab ini makna kredit itu dari sini. Jadi kita meminjamkan akan dikembalikan lagi oleh Allah. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya, Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu ini di surat At-Taghabur ayat 17 ini. yakni apapun yang telah kamu infakkan maka dia akan menggantinya. Allah akan menggantinya dan apapun yang kamu sedekahkan maka dialah yang akan membalas pahalanya. Hal ini diungkapkan dengan pengertian pinjaman sama dengan ungkapan yang terdapat di dalam sebuah hadis di dalam kisah kitabnya Sahihain ya Bukhari Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, barang siapa yang memberi pinjaman dengan tidak berbuat aniaya dan tidak pula meludeskan harta sendiri hingga akhir hadis itu, karena itulah maka disebut oleh Allah bahwa dia akan melipat gandakan pahalanya bagimu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya melalui firman-Nya yudha'ifahu lahu ab'afan katsirah maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan ganda yang banyak. Ada yang sampai 700 kali lipatan, ada saya lebih tidak terhingga. Dan bukan hanya dilipatkan, wa yaghfir lakum dan dia akan mengampuni dan Allah akan mengampuni kamu. Maksudnya menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Dan firman berikutnya, wallahu syakur dan Allah Maha pembalas jasa. Yakni membalas amal sedikit dengan pahala yang banyak. Halim lagi Allah itu maha penyantun. Itu dia pemaaf, mengampuni, menutupi dan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan dan kealpaan-kealpaan. Nah ini kenapa manusia membuka kembali aibnya. Karena rating, karena tipi, karena ini, karena itu. Coba. Padahal seseorang itu apabila ter datang malam hari, aib yang siang hari itu ditutup oleh Allah. Kenapa paginya dibuka lagi aibnya ini ya? Nah, ini kadang-kadang suka lagi kita nonton gosip-gosip seperti itu. Padahal yang benar aja itu dah gibah. Kan ada saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, kemudian pas pulang Aisyah itu pendek ya. Itu bilang situ aja udah gibah gitu ya itu namimah gibah nanti kedustaan nanti kita akan di, bilang seperti itu sudah tidak boleh gitu. apalagi eh, kan itu benar pendek seperti itu iya itu tidak boleh karena itu menyakitkan dia apalagi kalau berbicaranya dusta nah ini alim ya alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata yang maha perkasa lagi maha bijaksana ini tafsir ini disebutkannya uh, sebelumnya berkali-kali. Demikianlah tafsir surah At-Taghabun. Hanya milik Allah lah semua puji-pujian dan semua anugerah. Ini dari tafsir Ibn Kasir ya. Baik di 85904785. Jadi ya kita hanya, jangan hanya sekedar baca. Pak Hari kapan dong tajwidnya? Tajwidnya mah gampang. Sudah saya bikinkan di CD ya, di kaset. Silahkan miliki untuk tunanetra dan mualaf gratis saya sudah bikinkan uh, tajwid surah Al-Hasr dulu. Nanti surah ini ya. Di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya jadi kosar. Bis kosar. Apa itu kosar? Pendek. Bismi pendek. Tidak dibaca panjang. Bismillah lapat Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lapat Allah baris di bawah. Bismillahir alif lam samsiah. Semua jelas. Itu ya. Surah Al-Hasr surah ke-58 ayat ke-18 sampai akhir sudah saya bikinkan. Silahkan miliki gratis untuk tunanetra dan mualaf. Ya saya kan bukan tunanetra, paling saya buta huruf <laughs> tapi ya mohon diganti lah ya uh, untuk untuk berbagi. Ada kalau ada CD kosong silahkan kasih kami dan ambil kembali bagi-bagi untuk tunanetra dan yatim atau siapa saja yang membutuhkan ya. Baik. Assalamualaikum dengan Ibu? Uh, dengan Atia. Atia di mana? Di Tanah Abang. Ustaz. Tanah Abang. Nah, enggak, silakan ayat ke-11 ya. Iya. Surah atau ghubun yang pas makro. Ma asaba min musibah itu. Illa bi idznillah. Tafadhol. Silakan. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون terus Ustaz ya terus bagus antum يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن Gaknya Watag gitu Wataghfiru Watasfahu وإن watag تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أولادكم وأولاد Innama amwalukum dulu <clears throat> إنما Mhm, ayat 15 sekarang ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada? Ada. Ya. Innama eh. mhm. Suaranya. Innama auladukum wa auladukum fitnah. Amwalukum dulu. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu jadi ujian bagimu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Terima kasih. Baca begitu juga cukup, nggak usah bergelik-gelik tapi nggak ngerti arti iya, iya. Mm, ya. Terima kasih. Uh, Ustaz, kalau mau sharing eh, di nomor berapa? Uh, bisa ke nomor berapa ya? 0812 bisa. 0812 0812 828 7881. Oh iya. Uh, maaf Ustaz, nanti nomornya diulang lagi ya. Baik, baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ya, tapi jarang kadang-kadang yang satu jarang saya bawa. Bisa ke 980 41815. Ini bisa telepon langsung kalau itu ya. Di luar siaran tapi jangan sekarang. Bisa ke 980 41815. Ini nomor lokal ya. 980 41815. Bisa juga ke 0812 828 0812 satu Kata Bu Eni, oh nomornya itu aja. ya kalau ganti nomor kasihan nanti yang <laughs> menghubungi susah. Ya Bu Agus juga nih. Baik. Jadi Alhamdulillah pas kita baca, oh maksudnya itu. Kita baca baca ini kadang-kadang surah-surah tuh bukan kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu yang tidak usah penafsiran. Tapi kan ini nggak ngerti kita. Nggak ngerti mana. Kita disuruh memaafkan. Memaafkan kenapa? Apa hubungannya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Oh, kisahnya seperti itu. Suami yang ingin hijrah, ingin ikut dengan Rasulullah berperang ke medan perang kan? Kemudian istrinya meronta-ronta. Abang, jangan pergi abang. Saya dengan siapa? Itu kan memang manusiawi sebenarnya kan? Coba aja kalau kita mungkin ibu ya dulu bagaimana merasakan saat suami kita kemudian dia, mungkin dia jadi angkatan jadi pak polisi atau pak tentara gitu ya angkatan bersenjata kemudian mau dikirim ke mana gitu bagaimana perasaan seperti itu sebenarnya hal-hal manusiawi tapi Allah mengingatkan itu fa innallaha ghafurur rahim Allah Maha Pemaaf dan ada ingat di situ wallahu indahu ajrun azim Allah menyediakan uh, pahala yang agung, yang besar, alim gitu kan? Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan bagi orang yang mm, mati sahid, gitu kan? Bahkan ada beberapa gambaran, ada dua orang meninggal. Kemudian dilihat mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Itulah didahulukan. Kemudian nggak usah, nggak usah dimandikan. Biarlah darah dan semuanya ikut ke sana. Allah Rabbi, sahid bisa itu kan? Masya Allah ya. Assalamualaikum dengan ibu. Silahkan. Diteruskan yang bawahnya tadi. Fattakullah. Dari Inama ya. Dari ayat 15. Yang baru uh, menyimak barangkali itu di surah at tawabun Surah saat ditampakkannya kesalahan-kesalahan.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 hmm, jangan itu terus lepas suaranya dilatih إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Beda kan suara ngobrol dengan sudah baca Quran yang power yang lepas. Pede aja dulu soal salah kan namanya juga lagi belajar. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kumnya idhar sapawi kan? إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله فاتقوا اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه ومن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن إيه؟ يوق ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله إن تقرض إن الله قرضا حسنا تقرض الله فرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم Wallahu syakurun halim Alimul ghaibi Syahadatil azizul hakim Terima kasih sudah hmm, Sadaqallah lalim Baik Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang ayat 15 Innama amwalukum wa auladukum fitnah Itu di tafsir Ibnu Katsir di halaman 328 ada korelasi ada hubungannya dengan surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal Harf. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allahu Akbar. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Ini laki-laki ya. Yaitu cinta pada wanita-wanita. Anak-anak. Harta yang banyak dari jenis emas. Perak. Kuda pilihan. Dulu kuda pilihan. Sekarang kan mobil ya. Mobil-mobil mewah. Ini dan itu binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu dicatat surah Al-Imran ayat 14. Ini ya. Eh, bahwa menyatakan dahulu Rasulullah ketika sedang berkhutbah. Datanglah cucunya Hasan dan Husain Yang mengenakan baju gamis merah. Keduanya berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih maka Rasulullah langsung turun dari mimbarnya lagi khutbah Jumat dan menggendong keduanya. Lalu mendudukan keduanya di hadapannya. Kemudian sabdanya sabda Nabi, "Sadaqallahu wa rasuluhu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nazartu ila hadain hadainis sabiyaini yamsh yamshiyani wa yasurani falam asbur hatta qata'tu qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Kata Rasulullah ini dalam hadisnya, Allah dan Rasulnya benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan. Aku memandang kedua anak ini, itu Hasan Hussein, yang berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih. Maka aku tidak sabar lagi hingga terpaksa aku putuskan pembicaraanku dan menggendong keduanya. Padahal lagi khutbah Jumat Rasulullah ya seperti itu. Ini memberikan gambaran Allah Akbar. Ya mencinta sama anak kadang-kadang yuk kita di mana kita ingat kita ingin segera kembali kan. Gitu. Sama mamahnya juga kan, mama ibunya anak-anak sama saja. Itu. Allah Rabbi, Masya Allah ya. Nah, dalam hadis lain dinyatakan Musuhmu itu bukanlah orang yang jika kamu bunuh, maka kemenangan bagimu. Dan jika kamu membunuhmu, maka kamu masuk surga. Tetapi barangkali yang menjadi musuhmu itulah anakmu yang keluar dari sulbimu sendiri. Kemudian musuh kebuyutanmu adalah harta yang kamu miliki. Bukan nggak boleh punya anak, bukan nggak boleh punya harta, tapi nah anak yang mana, harta yang mana. Gitu ya. Allah Akbar. Baik, di 85904785 saya inginkan kita semakin cerdas, semakin paham apa yang kita baca. Gitu ya. Ini dalam hadis yang lain dinyatakan sesungguhnya mengagumkan orang mukmin itu. Kenapa sih orang mukmin itu? Tiadalah Allah memutuskan sesuatu keputusan baginya kecuali adalah kebaikan belaka baginya. Jika ia tertimpa kedukaan, maka ia bersabar. Dan bersabar itu adalah baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesukaan, kebahagiaan, maka bersyukurlah ia. Dan bersyukur itu lebih baik baginya. Dan hal itu tidak didapati pada seorang pun, kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Masya Allah. Hadis Rasulullah. Imanu billah wa tasdiqu bihi wa jihadu fi sabilillah. Ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, ap amal apakah yang paling utama?" Rasulullah menyatakan, "Iman kepada Allah, kemudian membenarkannya dan berjihad di jalan Allah." Lelaki itu bertanya lagi, "Aku bermaksud hal yang lebih ringan daripada semua itu Ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La tattahimillah fi syai'in qadalak bih." Janganlah kamu berburuk prasangka kepada Allah terhadap sesuatu yang telah ditetapkannya dari atas dirimu. Jangan berburuk sangka. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Begitu juga saat kamu berdoa, saat kita berdoa kepada Allah, harus berprasangka baik. Ini berdoa, ya Allah berikan ini, berikan itu. Pah, pasti Allah nggak akan meri. Ya, ya nggak akan karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. <laughs> Baik, di 8594785 ya, masih dalam surah At-Taghabun. Untuk kelas B besok bisa dipersiapkan surah Wal Asri ya, Asr. Kan Al-Humazahnya e, eh, masih ya. Al-Humazah masih perlu diulang barangkali ya untuk bacaannya besok. Nah, Al-Humazah masih ya kita e, karena kemarin terjemah perkata dan tafsirnya. Hari Jumat juga jangan lupa untuk taklim di Jalan Kartini 58. Terbuka untuk ibu dan bapak, terbuka untuk umum siapa yang mau hadir hari Jumat jam 9 pagi di Jalan Kartini 58. Kemudian Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad, Sabtu ada tahsin dari dari jam 9 sampai jam 12, kemudian juga ada yang dari jam 13 sampai 17. Kemudian Minggu sama jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 13 sampai 17-nya kita belajar terjemah perkata, tafsir dan bahasa Arab. Dikit-dikit kita sudah mulai mengenal apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu piil, apa itu pail, apa itu maf'ul bi, itu ya, apa itu huruf jar. Ya dikit-dikit lah ya sesuai kemampuan kita. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Ibu Lia Jupri Ustaz, Silahkan Ibu ayat ke-11-nya lagi diulang ya. Ma'asobah bimusibah. Ya, maaf bimbingannya Ustaz. Nah, Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Dari mana aslinya? Jakarta. Jakarta. Kenapa A'udhu? Kan bukan dal di situ, Mbak. Zal, ada titiknya. Iya, iya. Hmm, saya pikir orang suka bumi A'udhu itu. Dulu saya juga A'udhu, nggak ngeh. Oh, itu iya, Zal. Karena lihat tulisannya, oh itu bukan dal tapi Zal. A'udhu gitu ya. Enggak. Iya. Kenapa teleponnya? Kenapa? Teleponnya kenapa? Oh, enggak kedengeran. Nah, begitu baru. Oh, iya, iya. Mendem suaranya. Nah, itu bagus ya. Kenapa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asaba min الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله Ya, pengaruh tahu sama jalannya ini. Biil gitu. Iya ya ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسلنا Rasul البلاغ panjang. Kenapa Ustaz? Panjang loh فإن فإن توليتم فإنما على رسول رسول bukan sunya pendek فإنما على رسولنا البلاغ المبين matobinya ketinggalan Oh, iya. rasulnya فإن توليتم فإنما المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم jangan ke jim zai di situ Oh, iya. ini zai agak rapuh Oh, iya, Ustaz. يا أيها الذين آمنوا إن من أززي Inna min azwajikum wa وأولادكم Zai, bukan Jim. Bukan min azwajikum Jimnya berikutnya. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Masih Jim ya. Min az. Iya. Tadi satu zalnya, dian zainya, kemudian alif lamnya suka ditahan. Jangan. Alif lam komari itu idhar iya. komaria. Jadi tulisin aja dulu. Ya. Wa auladikum. Wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Wa in ta'fu wa tasbahu wa ta'afiru fa inna Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini kita ulang lagi untuk hari eh, sekarang Kamis, Jumat, Sabtu ya. Untuk besok kita masih ngulang surah Al-Humazah. Jadi banyaknya permintaan Pak Ari benar. Saya ini baca Quran dari dulu, nggak ngerti apa itu Quran isinya. Nah ini, mari kita belajar bersama tolong dimiliki inayahnya ya. Mau satu set boleh. Saya nggak jualan buku, silakan di toko buku. Karena ini bagus buku ini. Eh, diterbitkan oleh Mak e, Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam Al-Hikmah Jakarta. Iya, Al-Hikmah sini ya di sini di Jakarta Selatan. Bagus sekali ini bukunya. Silakan dibeli di toko-toko buku. Terjemah perkata. Eh, mulai juga beli Ibnu Kasir yang kita pakai sementara juz ke-28. Kemudian juga tafsir Al-Misbah, Quraisyhab, ini juga saya pakai volume ke-14. Kemudian juga Bidzilalil Quran dan tafsir Jalalain jilid keempat. Insyaallah ya, kita mudah-mudahan akan semakin cerdas, semakin pintar, kita bisa memahami. Baca gelak klik enak suaranya dan kita paham isinya. Itu yang terpenting. Jangan ngegelak klik nggak ngerti isinya. Habis ngaji gak ada bekasnya karena gak ngerti. Enak gak suara gue? Cuman gitu doang. Tapi apa isinya dari itu? Kita gak bisa menangis, kita gak bisa ketawa. Karena dalam Al-Quran itu kan ada saat menangis siksanya, ada saat senyum, saat Allah memberikan kabar gembira tentang bagaimana kehidupan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812-828-7881. Besok pagi kita ada taklim di Depok ya, jam 9 pagi di Kartini 58. Sabtu minggu, minggu di Rumah Yatim. Terima kasih. Bila hitapik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini Hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 Seperti biasa saya Rido Ardiansa kali ini bersama Bung Ipang Selamat pagi, selamat mengikuti apa kabar Anda untuk hari istimewa ini? Saya berharap Anda yang berulang tahun, iya semuanya bahagia dan sehat-sehat aja ya. Oke, tentu selamat.